Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, <clears throat> jamaah salat Maghrib Masjid Al Asfaqung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas dan mengkaji tentang profil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-11. <clears throat> Ya, sa'ala rajulun al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu dari Abu, As, Abu Ishaq dia mengatakan bahasanya ada seorang yang bertanya kepada Al-Bara ibn Azib radallahu anhu atau radallahu anhumah Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semisal pedang? Al al Barak mengatakan tidak, bahkan semisal rembulan. Ini catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh Al-Musannif yaitu at tirmidzi di jamiknya. Jamik Tirmidzi, atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidzi, Di sanatnya terdapat Sufyan Ibn Waqi dan dia adalah rawi yang baif. Akan tapi Uh, hadis ini diriatkan oleh Al-Bukhari dari jalur yang berbeda dari Abu Nuaim kalau hadisana Zuhair dari Abu Ishaq uh, eh, Al-Barra ibn Azib ditanya apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semisal pedang qal Rasul mengatakan atau kemudian Al-Barra mengatakan la bal al qamar tidak bahkan wajah Rasul itu seperti rembulan Penjela, eh, maka sehingga isi hati sini adalah sahih. Ya, ya, meskipun sanad di sini baif, namun kontennya adalah sahih karena diatkan oleh Al Bukhari. Tolong disingkirkan. Ya, karena diriwayatkan Al-Bukhari dari jalur yang lain. E, yang dimaksud dengan semisal pedang dimungkinkan yang dia inginkan adalah seperti e, berkilatnya pedang, wabarikahu dan berkilatnya pedang. Namun dimungkinkan juga yang dimaksud pedang di sini adalah lonjong, memanjang sebagaimana panjangnya pedang dan lurusnya pedang. Lantas Al-Bara' mengatakan wajah Nabi itu tidaklah lonjong memanjang seperti pedang. Akan tetapi misal al-kumar ya, dekat dengan bulat semisal rembulan. Maka Al-Bara' menyebutkan bahasanya Nabi saw Alaihi Wasallam semisal rembulan dalam masalah bercahaya, watalaklu bercahaya dan bercahaya. Demikian juga semisal rembulan dalam fistidaratihi dalam bulatnya. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di Fathul Bari mengatakan, nampaknya penanya ingin anahu bahasanya Nabi itu semisal pedang, yaitu dalam panjangnya, ya, wajahnya wajah yang lonjong. Maka Al-Barak membantahnya dengan mengatakan bahkan wajah Nabi itu semisal, semisal rembulan yaitu dalam tadwir, dalam bulatnya wajah beliau. Dan dimungkinkan bahasa yang dimaksudkan dengan semisal pedang adalah fi lamaan dalam mengkilapnya wa syiqal dan mengkilapnya fakal maka jika itu yang dimaksudkan maka al-bara mengatakan bahwa semisal rembulan dalam pengertian Bahkan wajah Nabi itu bercahaya lebih dari pedang. Namun karena cahayanya bagaikan rembulan. Maka Al-Bara adalah berpaling meninggalkan uh, penggambaran dengan kilatan pedang ilal komar dan memilih diksi rembulan karena dengan memilih rembulan, maka keuntungannya mengumpulkan dua hal sekaligus. Ya, yaitu tadwir. Wajahnya cenderung, wajah Nabi itu cenderung bulat, walamaan dan bercahaya. Sekian ya, kutipan dari Ibnu Hajar. Maka dipilih kata-kata semisal rembulan agar bisa mencakup dua-duanya. Agar bisa mencakup dua-duanya lebih bercahaya daripada pedang dan eh, eh, dan dia adalah wajah yang bulat dan telah lewat penjelasan bahasanya wajah Nabi itu tidaklah tamat tadwir, tidaklah 100% bulat. Namun wajah Nabi itu adalah pertengahan antara istidarah, antara bulat, wa isalah dan lonjong. Ya, kemudian tentang rawi hadis ini ya, At-Tirmidzi mengatakan hadasana Sufyan ibn Waqi' yang tadi disampaikan bahasanya inilah rawi yang da'if. Kalau hadasana Humaid ibn Abdurrahman Ar-Rawasi eh, nisbah kepada Rawasi. Rawasi adalah kakek dari kakek beliau. Dan Rawasi ini nama aslinya adalah Al-Haris ibn Kilab ibn Rabi'ah. Kemudian dari Zuhair yaitu Zuhair ibn Hadid eh, Abu Khaythamah Al-Ju'fi Sikatun Hafid dipakai oleh enam kitab hadis wafat tahun 173 dari Abu Ishaq yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i yang telah kita Eh, bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian hadis eh, selanjutnya hadis yang ke-12 dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Abu Hurairah mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kulitnya abu Yat putih seakan-akan sirah dicelup, di winter min fiddatin dengan perak. Dan Nabi itu adalah rajul sya'ri, seorang yang rambut kepalanya adalah rambut kepala yang bisa disisiri. Catatan kaki dalam sanatnya terdapat Salih ibn al-Akhdar yang dikomentar oleh Al-Hafidh Ibn Hajar da'ifun yu'tabaru bihi da'if namun yu'tabaru bihi namun riwayatnya itu bisa menjadi penguat kalau e, ada hal yang perlu dikuatkan, maka rawi ini sanatnya itu yuk tabarubihi bisa menjadi syahid alias penguat. Ucapan Abu Hurairah bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkulit putih, maka telah kita ketahui dalam penjelasan yang lewat bahasanya putihnya kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukalah bayadan khalisan 100% putih sebagaimana kulit Nabi bukalah asmar bukalah e, sawo matang atau gelap namun kulit e, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah putih musrabun syai'in minal humrah adalah putih yang bercampur dengan sedikit warna merah seakan-akan dicelup dengan perak Ya, tentu perak telah diketahui tentang bercahayanya dan bercahayanya. Maka adalah bagi wajah Nabi dan kulit Nabi terdapat nurun cahaya, wadu'atun cahaya, talaklu'un cahaya, semisal keadaan al-fiddah, perak. Dan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rambut yang bisa disisiri dan telah lewat penjelasan bahasanya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukalah al-ja'dil qatat, bukalah keriting yang betul-betul keriting, tidak pula sabati lurus, betul-betul lurus. Namun rambut Nabi adalah rajil syari adalah pertengahan. Wasatan baina dzalik, pertengahan antara keriting dan lurus. Ya, maka eh, hadis ini kata Imam Tirmidzi hadasana Abu Dawud al-Masahifi Ya. beliau ini Abu Dawud Al-Masahifi nisbah kepada Masahid yang tentu artinya mushaf. Maka beliau disebut dengan sebutan demikian. Ini boleh jadi adalah la'allahu li hilaha karena beliau punya aktivitas menulis dan menyalin mushaf atau karena beliau adalah penjual mushaf. Sulaiman ibn Salam Salmi eh, bisukunil lam lamnya disukun sinnya di fathah Sulaiman ibn Salmin ya, nama aslinya nama, nama asli dari Abu Dawud al-Masahifi kalau hadasan Nadar ibn Shumail an Ibn Shumail ini adalah Abul Hasan Al-Mazini An-Nahwi, seorang ahli Nahwu, orang Basrah yang tinggal di daerah Marwa. Dari Salah Ibn Al-Akhdar, Asyami, ya, bekas budaknya Hisham Ibn Abdul Malik, karena khadiman li Zuhri, Salah ini adalah pembantunya Az-Zuhri. Dari ibn Syihab, yaitu ibn Syihab Az-Zuhri. Eh, ulama besar di masanya nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Zuhri ini adalah nisbah kepada Bani atau kabilah Zuhrah. Eh, Ibn Syihab Az-Zuhri ini adalah Al-Faqih Al-Kabir. Ahli fikih besar, Ahadul A'lam, salah satu tokoh ya, ulama di masanya, Alimul Hijaz wa Syam. ulamanya Hijaz dan e, eh, negeri Syam di masanya al Hafid Al-Mutqin, seorang pakar hadis yang luar biasa hafalannya, tergolong tabi'in serir, tabi'in muda. E, maka tabi'in ada yang senior, ada yang pertengahan dan ada yang kecil dan itu dinilai berdasarkan banyaknya sahabat yang dia jumpai. Maka Zuhri ini tergolong eh, tabi'in yang menjumpai sedikit sahabat. Sehingga dia statusnya tabi'iyun sarirun. nahu jalilun akan tapi beliau seorang yang mulia. Beliau cuma mendengar hadis dari 10 atau lebih sedikit dari sahabat. Cuma kurang lebih berjumpa dengan 10 sahabat. Namun kata Ali Al-Madini beliau ya, meriatkan hadis kurang lebih 2000 hadis. Ya, padahal cuma berjumpa dengan 10 sahabat. Ya, meninggal dunia di Syam di bulan Ramadan tahun 124 atau 25 Hijriah. Kharajalul Jamaah 4 kitab sunan atau kitab hadis, 6 kitab hadis meriwayatkan dari beliau. An Abi Salamah dari Abu Salamah. E, nama aslinya Abdullah e, atau ada yang mengatakan nama aslinya Ibrahim dan Abu Salamah ini adalah Ibn Abdurrahman Ibn Auf. Anaknya Abdurrahman bin Auf. Ini Abu Salamah ini anaknya Abdurrahman bin Auf Al-Madani Tabi'iyun Kabir. Ya, tabi'in namun dia tabi'in Kabir. Berjumpa dengan banyak sahabat. Dan e, beliau adalah salah satu dari tujuh ahli Madinah, tujuh ahli fikih kota Madinah ala kaul menurut satu pendapat. Dia adalah Qurasyun wa Zuhriyun. Uh, eh, dia Quraisy dari Bani Zuhrah. Madani karena orang Madinah. Tabi'un tabi'in. Imamun Jalil. Dari sahabat Abu Hurairah. Ya, tentang nama asli sahabat Abu Hurairah terdapat banyak pendapat. Di sini dikatakan al-asah min arba'ina kaulan pendapat yang paling kuat dari 40 pendapat tentang siapakah nama aslinya. Ya, diperselisihkan siapakah nama asli dari Abu Hurairah sampai 40 pendapat. Ya, ya, karena tenggelam demikian tenggelamnya uh, nama aslinya. Maka yang dinilai sebagai al-asa adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi dan namanya di masa jahiliyah adalah Abdus Syams. Faghayyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu namanya diubah dari Abdus Syam menjadi Abdurrahman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uh, hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uridu alayyal anbiya, diperlihatkanlah kepadaku sejumlah para nabi. Maka ternyata Nabi Musa alaihi salatu wasalam adalah dorbun minarijal. Adalah e, sosok laki-laki yang pertengahan. Ka'annahu seakan-akan beliau itu berasal dari kabilah Shanu'ah. Dan aku melihat Isa putra Maryam alaihissalam. Faidah tiba-tiba ternyata akrabuman. Orang yang paling dekat kemiripannya dengan Isa adalah seorang sahabat bernama Urwah ibn Mas'ud. Atau kemudian seorang bernama Urwah ibn Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam ternyata Eh, yang paling mendekati dari orang yang aku ketahui yang paling mirip dengan Ibrahim adalah sahib hukum kawan kalian ini. Maksudnya adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat Jibril alaihissalam dan uh, sosok yang paling dekat dari orang-orang yang aku lihat dan aku kenal yang paling mirip dengan Ibra, eh, dengan Jibril adalah Dihyah yaitu Dihyah al-Kalbi. Di sini selain diatkan oleh Tirmidzi, di sini juga diatkan oleh Muslim. Demikian juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya. Itu jami' At-Tirmidzi. Maka tentu hadis ini hadis yang sahih karena riat Muslim. Ya, dinampakkanlah kepada para nabi dimungkinkan penampakan ini adalah film manam saat tidur dan mimpi dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Dimungkinkan ini adalah kejadian di malam Nabi diperjalankan yaitu malam Nabi Isra dan Mi'raj. Maka Nabi melihat sejumlah para nabi di langit sana. Kalau menurut pendapat yang mengatakan ini Isra dan Mi'raj, maka ternyata Musa adalah dorbun minarijal, ay wasatun minarijal, adalah sosok laki-laki yang pertengahan. Pertengahan dalam tinggi badannya, fi dalam komah tinggi badannya, pertengahan dalam uh, ukuran badannya tidak gemuk, tidak kurus. Seakan-akan beliau adalah seorang dari suku atau kabilah Sanu'ah. Kabilah dari Yaman. Dan, dan kabilah Sanu'ah ini eh, badan-badan mereka terkenal adalah badan yang kuat, wal itidal dan proporsional, wa husnul qamah dan tinggi badan yang bagus dan aku melihat Isa ya, putra Maryam, maka yang paling mirip adalah Urwah bin Mas'ud radhiallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahasa yang kemiripan Isa itu yang paling dekat adalah dengan sangat sahabat yang mulia Urwah ibn Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim dan orang yang paling mirip dengan Ibrahim adalah teman kalian ini. Yaitu yang Nabi maksudkan adalah dirinya sendiri. Dan aku melihat Jibril, ternyata e, orang yang pernah aku lihat yang paling mirip dengan Jibril adalah sahabat Nabi Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Wa kana min ajmali sahabah dan Dihyah ini termasuk sahabat yang paling ganteng. Dan adalah Jibril jika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali meminjam rupa dan wajah Dihyah. Ya, jika beliau datang dalam rupa manusia, ahyanan terkadang Jibril itu datang kepada Nabi dengan memakai rupa Dihyah al-Kalbi. Para sahabat mengira itu Dihyah al-Kalbi, padahal itu adalah malaikat Jibril dalam rupa manusia. Ya tentang uh, <clears throat> e, perawi eh, hadis ini At-Tirmidzi mengatakan hadasan aku Taibah Ibn Sa'id Abu Roja Al-Balakhi telah kita bahas di depan sendiri. E, <clears throat> kemudian dari Al-Laith Ibn Sa'ad. Ya, dari Al-Laith Akbarani Al-Laith Ibn Sa'din. <clears throat> Al-Laith Ibn Sa'ad uh, Al-Fahmi nisbah kepada faham. Faham adalah salah satu atau marga bagian dari kabilah Al-Qais ibn Ghailan. Alim ahli Misr. Ya, Al-Lais ibn Sa'ad ini adalah ulama Mesir di masanya. Dan dia semasa dengan Imam Malik. Karena Nadir Malik fil ilmi. Beliau selevel dengan Imam Malik dalam masalah ilmu. Bahkan dikatakan bahasanya Alaih ibn Sa'ad nah, nanti dikatakan oleh Imam Musyafi'i itu lebih afqah. Ya, lebih berilmu daripada Imam Malik. Oke, ada yang menjelaskan bahasanya pemasukan beliau kan ada keluhu Pemasukan ya, sang ulama ini beliau ulama yang kaya pemasukannya fikulisanah dalam setiap tahunnya itu adalah 80 ribu dinar. Penghasilannya per tahun 80 ribu dinar. Dan ini miliaran nilainya. ya, <clears throat> ya karena satu dinar 4,25 gram emas. 4,25 gram emas kalikan seribu, ya, udah empat ribu. Ya, padahal ini delapan puluh ribu. Ya. Padahal ini duitnya per tahun delapan puluh ribu. Ya. Ya, kalikan empat gram. <clears throat> nah, ya, sudah berapa nilainya. Ya. Maka beliau alim dan orang yang kaya raya. Namun wama wajabat alaihi zakatun tidak tidak pernah kena zakat. Ya, tidak pernah kena zakat karena duitnya lewat. Karena duitnya lewat, gak pernah ngendap setahun. <clears throat> ya, karena rajin infaknya. Ya, maka kewajiban zakat yang cuma 85 gram. Ya. Kewajiban zakat kan cuma 85 gram emas. Ya, padahal duitnya, ya, padahal duitnya ya, kalikan seribu saja sudah 4000 gram emas. Zakatnya cuma eh, nisab itu 85. Nggak sampai per tahun itu ada duit nganggur 85 gram emas. Tidak pernah sampai. Padahal pemasukannya 80 ribu dinar. 80 ribu dinar per tahun. Namun tidak pernah kena zakat karena duitnya cuma lewat. Ya. Kalau orang sekarang mungkin duitnya lewat untuk belanja. Namun kalau beliau bisa dipastikan duitnya lewat untuk infak. Ya. Kata orang sekarang boleh jadi ya nggak pernah kena zakat, duitnya lewat untuk keliling ke luar negeri, nah, untuk kemudian jalan-jalan ke sana kemari dan seterusnya. Uh, namun beliau duitnya lewat karena lewatnya untuk infak. Maka dan ada yang mengatakan beliau asal muasalnya adalah bekas budak milik orang Quraisy. Ada juga yang mengatakan itu adalah asalnya adalah orang Persia dari daerah Asbahan uh, eh, Alimah Musyafi'i mengatakan sebenarnya Laif itu lebih berilmu daripada Imam Malik. Ya, Syafi'i menjumpai Imam Malik, ya, dia sezaman juga ketemu dengan uh, sezaman dengan Laif ibn Sa'ad. Maka kata Alimah Musyafi'i sebenarnya Laif ibn Sa'ad itu lebih berilmu daripada Imam Malik. Cuma uh, kenapa kemudian uh, namanya lebih monumental dan lebih awet Imam Malik daripada nama dan ilmunya daripada Lais ibn Sa'ad. Ya, jarang orang mengenal Lais ibn Sa'ad kecuali para penuntut ilmu saja. Imam Malik, ya, semua orang mengenalnya. Maka jawabannya walakin dayya'a ashabuhu madhabau. Namun karena murid-muridnya itu menelantarkan ilmu gurunya. Tidak ada yang merawat ilmu gurunya. Lain hanya dengan Imam Malik. Kebuntungan Imam Malik bukan di adalah di ilmu eh, di murid-muridnya punya murid-murid yang setia, punya murid-murid yang mau berkhidmat dengan ilmu gurunya, menyebar luaskannya, mencatatnya, ya, dan e, eh, mengajarkannya. Ya, akhirnya kemudian terjaga Eh, dan Imam Syafi'i punya perkataan yang menarik wa mafatani ahadun fa asiftu alaihi mislahu. Ya, dan tidaklah aku ya, terlewatkan untuk belajar dengan seseorang kemudian aku sedih kecuali gara-gara aku tidak sempat belajar dengan Lais ibn Sa'ad. Beliau wafat pada hari Jumat ya, separuhnya bulan Sa'ban tahun 100 75 dalam usia 81 tahun. Dari Abu Zubair yaitu Muhammad bin Muslim Al-Asadi bekas budaknya sahabat Nabi Hakim ibn Hizam. Hafizun siqatun yang jam'in menurut sejumlah ulama wafat tahun 129 atau 28 dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari As-Sahabi ya, beliau adalah sahabat bapaknya juga sahabat Al-Madani orang Madinah termasuk sahabat senior ya, perang ber, ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 17 kali peperangan wafat di kota Madinah tahun eh, atau yang mengatakan eh, 98 atau 93 Hijriah. Kemudian hadis selanjutnya uh, adalah dari Abu Tufail. <coughs> Abu Tufail radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah ada yang tersisa di, di muka bumi ini satupun orang yang pernah melihat Nabi selain diriku. Maka ini dikatakan oleh Abu Tufail di akhir-akhir hidupnya dalam keadaan para sahabat yang lain sudah wafat. Maka Sa'id al jurairi bertanya, berkata kepada Abu Tufail, Sifhuli, tolong deskripsikan bagaimanakah fisik Nabi kepadaku. Kal, maka Abu Tufail menyimpulkan tentang fisik Nabi dengan tiga eh, dengan tiga kata. Karena abiyah, beliau itu putih. E, kulitnya, malihan, cakep dan ganteng orangnya, mukosodan, pertengahan orangnya. Hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim. Maka tentu hadis yang sahih. Ya, Abu Tufail mengatakan, uh, ya, tadi telah kita baca, aku melihat Nabi dan tidak ada lagi manusia di muka bumi ini yang melihat Nabi selain diriku. Artinya semua sahabat telah meninggal dunia dan tidaklah tersisa kecuali Abu Tufail. Karena Abu Tufail ini wafat tahun 100 Hijriah. Wakil dan ada yang mengatakan pasca 100 Hijriah. Wakana akhir asabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mauta. Dan beliau adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir meninggal dunia. Beliau menggambarkan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga sifat yang lengkap. Yang pertama putih dan telah kita telah lewat ya makna putih untuk kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putih yang bercampur dengan kemerahan. Malihan dari kata-kata malahah artinya al-jamal. Ya, keindahan, wal kecakapan dalam hayah dalam penampilan, wasifati dalam sifat liya wa basyaratihi dan kulitnya. soda Mukasat artinya al-wasat pertengahan. Pertengahan dalam masalah tinggi badannya, pertengahan dalam masalah warna kulitnya, pertengahan dalam masalah fisik dan raganya, pertengahan dalam masalah rambut kepalanya, dan seterusnya. Telah lewat penjelasan itu semua. tentang hadis Abu Tufail, <clears throat> At-Tirmidzi mengatakan hadasunnya eh, Sufyan Ibn Waqi Ibn Jarrah, anaknya ulama besar Waqi Ibn Jarrah. Ya, dan Muhammad Ibn Bashar ya, Abu Bakar Al-Abadi keduanya mengatakan akhbarana Yazid Ibn Harun <clears throat> Yazid Ibn Harun Eh, As-Sulami Abu Khalid Al-Wasiti Al-Hafid Ahadul A'lam Mutkinun abidun seorang yang luar biasa hafalannya abidun ahli ibadah karena yusalli duha sittata sitta asyara rakaatan dia punya kebiasaan uh, membiasakan diri salat duha sebanyak 16 rakaat eh, dan tentang adakah maksimal uh, rakaat salat duha terdapat perselisihan di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan maksimal delapan. Namun uh, pendapat yang dipilih oleh Sayyid Muthamin di Sarul Mumte tidak ada batasan maksimal rakaat salat duha sebagaimana zahir hadis Aisyah. Maka mungkin beliau termasuk yang berpandangan tidak ada maksimal batasan maksimal rakaat salat duha sehingga beliau tidak mencukupkan diri dengan 8 rakaat namun sampai 16 eh, rakaat waqt amya dan beliau rajin salat duha sebanyak 16 rakaat eh, seperti itu dalam keadaan beliau buta dan beliau ini Yazid bin Harun ulama besar yang kondang karena yahduru majlisahu bil Baghdad nahwu sab'in alfa Ya, dan adalah yang hadir di pengajian pengajian yang diisi oleh Yazid bin Harun di kota Baghdad. Ya, peserta hadirinnya adalah kurang lebih cuma 70 ribu manusia. Ya, ya, peserta pengajiannya 70 ribu manusia. Ya, ini alun-alun utara jadi nggak cukup ini mungkin ya. ya. ya. itu pengajiannya Yazid ibn Harun As-Sulami dihadiri oleh kurang lebih 70 ribu. 70 ya, ribu orang, 70 ribu penuntut ilmu. zaman ini itu mungkin ya, cuma sholat Aid ya, di tempat-tempat tertentu, nah, atau kemudian konser musik, nah, pengajian, apalagi pengajian kitab, nah, uh, 70 ribu, wah itu wah sekali. Dan ini kalau pengajian ulama hadis bisa dikatakan pengajian kitab, nah, ngajarkan hadis. <clears throat> Dia bukan ceramah, bukan takbir akbar, bukan takbir akbar. Ini pengajian rutin, mengajarkan hadis satu, eh, namun pesertanya 70 ribu, bayangkan. Kalau eh. Ya, kharajalahul jamaah dia, eh, dipakai sebagai rawi oleh uh, kutubus enam, enam kitab hadis, meninggal, meninggal di kota Wasit, pada tahun 220 Hijriah. Kemudian dari Sa'id, yaitu Sa'id ibn Abi Iyash, eh, uh, eh, uh, Al-Jurairi, uh, Sa'id ibn Iyash Al-Jurairi, ya, nama Al-Jurairi, Sikotun <clears throat> Sabat, yang dipakai oleh Al-Jamaah, yaitu Kutubu Sittah, Beliau wafat tahun 144 Hijriah dari Abu Tufail. E, membacanya dengan tasghir Abu Tufail. Nama aslinya Amir ibn Wasilah. Nama aslinya adalah Amir ibn Wasilah. Ulida Amul Hijrah atau Amul Uhud. Beliau lahir saat hijrahnya Nabi, tahun hijrahnya Nabi atau saat perang Uhud mata sanata beliau meninggal menurut pendapat yang paling kuat tahun 110 Hijriah wabi ya, wabi khutima as-sahab dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia sebagaimana telah beliau sampaikan sendiri ya demikian ya, kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin